Sekali lagi bagi jamaah yang memiliki pertanyaan apakah seputar materi yang disampaikan atau juga hal-hal yang lain silahkan menulisnya pada secari kertas dan menyampaikannya kepada kami di meja ini untuk kami bacakan dan kami ajukan kepada al ustaz Ya, untuk segera memulai sesi tanya jawab ini kami persilahkan kepada Al Ustaz Dr. Ali Musri falyatafaddal mashkura wa nas'alullah azza wa jalla السجد له في إجابته القيمة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله bagaimana cara ini ada pertanyaan bagaimana cara berzikir dengan ayat ini yang tergolong apa? Yang tergolong bid'ah. Apakah cara membaca ya zikir seperti di tadi disebutkan bid'ah? Bagaimana contoh zikir dengan ayat kursi yang bid'ah yang dilakukan masyarakat? Uh, Zikir maksud di sini adalah wirid tadi yaitu e, delapan tempat. Setiap selesai sholat fardu kita membaca ayat kursi ini lima kali. Kemudian doa pagi sore setelah kita matahari terbit namanya pagi hari itu kita baca doa pagi, doa pagi sore karena doa pagi sore itu banyak juga. Ini bagi ikhwan-ikhwan, bagi kaum muslimin Eh, sudah ada buku doa-doa pilih doa-doa eh, pagi sore itu ada bukunya beli itu bagus dibaca apalagi di zaman-zaman sekarang ini uh, <clears throat> kita sangat butuh kepada doa-doa yang menjaga kita baik dari bahaya-bahaya pemikiran manusia yang ditebarkan oleh manusia pun bahaya-bahaya yang di uh, apa namanya sebarkan oleh setan Zikir tadi seperti tadi itu bahwa kita membaca ayat kursi selesai salat fardu setiap selesai fardu dan pada pagi dan sore hari dan akan tidur. Eh, bentuk-bentuk bid'ah barangkali kami tidak melihat bentuk-bentuk bid'ah yang kami ketahui, tetapi apabila ada sesuatu yang dikhususkan, pemanya dibacakan air kursi, eh, pemanya pada waktu-waktu tertentu yang tidak ditentukan oleh sunnah itu termasuk bid'ah pemanya. Di antara bentuk yang salah itu adalah dalam mempergunakan ayat kursi ini itu ditulis ayat kursi lalu dipampangkan di toko umpamanya atau di di rumah umpamanya dari penangkal atau apa saja atau dilipat dimasukkan di dompet atau digantungkan di leher anak-anak dan segala macamnya. Karena dalam hadis tadi ketiga-tiga hadis tadi man qara'aha siapa yang membaca bukan siapa yang menulis atau siapa yang menggantungkannya. Membaca oleh sebab itu Al-Quran faedahnya dibaca Bukan Al-Quran itu kan ada pula orang ya Al-Quran Istanbul atau istilahnya Al-Quran kecil itu ya Jadikan sebagai ajiman atau apa Enggak, salah besar Karena Al-Quran itu menjadi ajimat berberkahnya apabila dibaca Bukan disimpan saja Bukan jadi taruh di lemari sebagai penangkal, enggak Al-Quran itu mampan berberkah apabila dibaca dan diamalkan Jadi ini persepsi sebagian kaum muslimin tentang Al-Quran hanya sebagai pajangan sebagai penangkal saya tidak. Karena dalam hadis tadi jelas mankora aha bukan ini ini malah setan sebetulnya telah menipu kita. Karena kita kalau menaruh di pintu itu setan nggak lari. Karena apabila kita baca baru dia lari. Ya, atau taruh di mobil nggak ada manfaatnya. Tapi dibaca pagi dan sore hari selesai sholat fardu dan ketika kita akan tidur. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kalau bentuk-bentuk bid'ahnya barangkali kami tidak melihat kecuali dalam Fatihah memang banyak itu ya. Kalau ayat kursi nggak kelihatan. Atau dihadiahkan untuk mayat umpamanya itu memang nggak ada tuntunannya. Ya, tidak ada tuntunan seperti itu. Atau diadakan wirid-wirid tertentu atau dinyanyi-nyanyikan, ya itu enggak, enggak baik. Karena Al-Qur'an itu dibaca dengan khusyuk dan didalami. Eh, uh, Firman Allah saya jadikan jin dan manusia supaya beribadah. Pertanyaan mohon penjelasan iblis, jin, setan, manusia, Adam. E, iblis adalah bapak daripada jin. Bapak daripada jin. Nah, maka iblis adalah ada dengkotnya jin. Adam adalah nenek moyang manusia. Ini Adam. Adam adalah nenek moyang manusia. Jadi keturunannya disebut manu, manusia. Keturunan iblis disebut apa? Jin. Ya, nah, itu. Jin iblis hanya satu. Tapi kalau jin banyak. Ya, jadi keturunan daripada iblis disebut jin. Dan keturunan dari Adam disebut manu, manusia. Jadi kalau nenek moyang iblis siapa? Eh, nenek moyang jin siapa? Ib, iblis. Nenek moyang manusia ah, Adam. Sekarang apa perbedaan antara setan dengan jin dan iblis? Ditanyakan di sini ya, setan. Setan adalah sifat baik dari golongan jin atau daripada manu, manusia. Sebagaimana firman Allah surah Al Imran, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'du ila ba'din sukhrufal qawli ghurura." Jadi kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh-musuh dari golongan setan dari manusia dan setan dari jin. Jadi setiap oleh sebab itu setan itu disebutkan oleh para ulama setiap yang membangkang dari makhluk yang jauh dari sifat-sifat kebaikan disebut setan. Hatta binatang sekalipun disebut setan. Jadi manusia yang membangkang jauh dari nilai-nilai kebaikan disebut setan. Bersifat setan dia yang menolak kebenaran, yang membangkang atas kebenaran, ya, menolak wahyu Allah. Demikian pula daripada golongan jin disebut juga se setan. Jadi setan itu sifat sifat bukan uh, jenis tapi si sifat kalau manusia dan jin kan jenis makhluk ya ada jin ada manu, manusia kalau setan ada dari golongan jin ada dari golongan manu, manusia Ustaz mau tanya bagaimana hukumnya mengadakan yasinan keliling Bagaimana pula jika di sekitar lingkungan kita banyak hal seperti ini Yasinan, surat Yasin, salah satu surat Al-Quran. Tapi fadail tentang Yasin itu, semua hadisnya sebenarnya dikatakan Ibnu Hajar adalah doa doaif. Kecuali satu hadis yang ikhtalaf ulama hadithin itu berbeda pada ulama di antara doaif dengan hasan di gairi yaitu itu ikra'u mautaku yasin tapi kebanyakan ulama muhadisin mendoakan hadis ini. Tapi ada yang mengatakan hasan di ghairihi tapi walaupun ulama yang memahami hasan li hadis ini bukan maksudnya membacakan yasid kepada orang yang telah meninggal. Maksudnya adalah ikra'u mautak laqinu mautakum yasin atau laki mautakum la ilaha illallah. Maksudnya di sini adalah yaitu ketika orang itu sedang nasah, sedang ruhnya sedang dicabut, sedang gorgoro sedang sakratul maut. Nah, itu dibacakan Yasin. Itu menurut ulama yang menghasankan ligeri hadis ini. Bukan artinya setelah meninggal lalu dibacakan Yasin, bukan. Tapi ketika dia nas'ah agar setan jauh darinya. Karena waktu manusia sedang dicabut ruhnya itu, itu setan mengganggu agar dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya? Nah, itu penafsiran para ulama. Tapi tidak pernah kita temukan ada ulama mengatakan bahwa Yasin itu dibaca kepada orang telah meninggal, artinya sudah keluar rohnya. Kemudian mengenai fadail Yasin yang lain-lainnya itu doaif hadisnya. Hanya hadis satu ini ikhtilaf ulama. Ada Hasan Ligari, ada mendhaifkan. Kebanyakan ulama hadis mengatakan doaif. Bahkan Ibnu menyebutkan belum memponis langsung semua hadis-hadis tentang fadilah Yasin adalah doaif. Kemudian ada persepsi, taruhlah kalaupun ada maknanya hadis-hadis Yasin itu sahih. Apakah kita disuruh membaca surat Yasin saja? Sedangkan surat Al-Fatihah adalah surat yang paling afdol. Kemudian juga surat Al-Ikhlas adalah ta'dil usul Quran kata Rasulullah SAW. Itu tiga, apa, sepertiga Al-Quran pahalanya ya kan. Sahabat tidak hanya membaca surat Al-Fatihah saja, tidak hanya membaca surat Ikhlas saja. Pamannya ada orangnya, kalau ingin khatam Quran bagaimana? Sudah baca Quran tiga kali sudah khatam Quran apa begitu pemahamannya? Tidak. Jadi fadilah fadilah itu bukan berarti kita hanya membaca surah itu saja, tidak bukan begitu maksudnya. Ini salahnya kaum muslimin. Jadi nggak ada sahabat ketika mendengar hadis menerangkan bahwa surat Al-Ikhlas itu pahalanya seperti apabila membacanya seperti Al-Qur'an, lalu hanya mereka membaca surah Ikhlas saja. Tidak. Dan juga surah Al-Fatihah adalah surah yang tidak diturunkan di Taurat dan Injil kata Rasulullah wa ma surah wa ma fil furqan dan juga tidak dalam Quran kata Rasulullah. Tidak ada sahabat hanya membaca surah Al-Fatihah saja. Mereka malah menghafal dan membaca semua Al-Qur'an. Jadi sebetulnya bertentanglah kita dengan amalan para sahabat jika kita hanya membaca surat ya Yasin. Kemudian dalam prakteknya membaca surat Yasin itu itu bersama-sama. Nah, kalau sahabat ketika membaca Al-Qur'an bersama bukan bersama-sama, tapi satu orang membaca, yang lainnya mendengarkan, memperhatikan. Ini sunnah yang dilakukan oleh para sahabat. Ini sunnah yang dilakukan oleh para sah sahabat. Oleh sebab itu alangkah baiknya kaum muslimin itu memiliki acara seperti itu yang dibaca bukan Yasin saja, tapi dibaca dari Al-Qur'an sampai akhir termasuk diperhatikan tajwidnya. Arti membaca Al-Qur'an ya. Oh, pamannya malam ini di rumah sepulan ini ada guru yang paham tajwid pelan baca di papi tajwidnya kadang-kadang nggak dibaca tajwidnya nggak jelas membacanya pun cepat jadi nggak memahami ini nggak bukan begitu saja maksud dari Al-Quran itu hanya dibaca begitu saja tidak tapi yang maksudnya adalah pertama sekali adalah untuk dipahami dan dia diamalkan Allah alam itu pendapat yang di dapat kita komentari tentang hal ini Ustaz, Anda ingin menanyakan apakah dari hadis Kaab tadi dapat diambil faedah bahwa manusia dapat melihat jin? Iya. Manusia bisa melihat jin. Bahkan bisa melihat setan. Abu Hurairah melihat setan. Ya. Cuman ulama menyebutkan, ini kita kitab jin itu banyak. Suti punya kitab dan juga Alam Jin wa Syayatin banyak uh, siapa Ashkar juga punya dan banyak kita kitab tentang jin itu dikarang oleh ulama Para ulama menyebutkan perbedaan antara jin dengan manusia itu adalah kalau jin, kalau yang korin tadi kita sebutkan, dia mampu menyerupai. Syekhul Islam Taimiyah pernah begitu. Waktu beliau di Mesir, nyata di Syam ada orang membantu kaum, misri, kaum miskin, yaitu dengan bentuk Syekh Islam Taimiyah. Lalu diberitahu kepada Syekh Islam Taimiyah, kemarin tuanku artinya pemanya kiai ya datang memberi bagian bantu-bantu kaum miskin. Tidak, saya nggak ada di Syam, saya ada di Mesir. Tapi itu adalah korin beliau korinnya ya, ya mengelaku seperti itu. Nah kita sering melihat seperti itu. pemanya kita melihat ada orang cerita kan dalam kisah-kisah kamannya. Si Pulan dilihat di tempat pemanya di Surabaya. Tahu-tahu di hari itu juga dilihat di ma di Malang pemanya. Itu korinnya. Salah satu dari yang dua itu adalah kok korinnya. Atau umpamanya ada orang melihat si Kiai Pulan kan nggak pergi haji. Kok kami lihat kemarin dia di Arafah? Itu adalah kok korinnya. Nah, tetapi perbedaan oleh para ulama disebutkan antara jin dan manusia yang asli selalu ada kekurangan dalam anggota tubuhnya. Ima telinganya yang jatuh sebelah atau tangannya atau jarinya hilang satu atau pokoknya ada cacat dalam dirinya. Itu perbedaan antara korin dengan orang yang dikorininya. Itu penjelasan ulama selalu ada apa? cacat dalam penampilannya. Ima matanya selek satu atau hidungnya pesek satu atau giginya agak ompong Pokoknya begitu ciptaan jin itu. Pasti ada salah satu dari yang kurang. Itu yang kita baca mengenai kitab-kitab dari yang terangkali oleh para ulama tentang e, jin tersebut. Ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin juga dari kalangan muslimat apabila memang ada pertanyaan ya, bisa mengutus seorang putranya untuk membawakan pertanyaannya. Kita lanjutkan Ustaz. Berikutnya hal yang berkaitan dengan zikah rezeki ya. Sakit adalah tawakal. Bagaimana pemahaman tawakal yang benar menurut Islam? Karena sebagian orang tidak mau berusaha dengan alasan tawakal atau sebaliknya terlalu mengandalkan usaha ikhtiarnya bagaimana sebenarnya. Ini perbedaan antara wak Tawakal dengan tawakal. Apa bedanya Tawakal dengan tawakal. Apa perbedaannya? Yang berbahasa Arab tahu. Tawakal benar-benar bertawakal kepada Allah. Tawakal pura-pura bertawakal. Nah orang bertawakal adalah berusaha karena tawakal itu diantaranya termasuk berusaha, eh, antara tawakal yang benar itu berusaha. Dalam dua hadis diantaranya hadis yang pertama adalah seorang datang kepada Rasulullah SAW membawa ontanya. Ini, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Aqilha atau wakal?" Kata Rasulullah, "Aqilha summa tawakal." Kata Rasulullah SAW, ini dia membawa onta, katanya kepada Rasulullah SAW, apakah onta saya ini saya ikat kakinya atau saya biarkan Rasulullah dan saya bertawakal, saya biarkan begitu. Kata Rasulullah, ikat, ya kelha, ikat dia, kemudian tawakal. Jadi lakukan dulu sebab baru tawakal Kalau orang meninggalkan sebab itu, ini nama namanya disebutkan oleh ulama, uh, orang yang meninggalkan sebab rusak dalam segi akalnya. orang yang bergantung saja kepada sebab rusak dari segi akidahnya syirkun jadi kita mesti mengambil sebab baru bertawakal kalau orang tidak melakukan sebab lalu dia bertawakal ini doaif wala jazanna. sebenarnya dalam hadis lain kata Rasulullah SAW al mu'minu ini al mu'minul qawi ahabu ilallah minal mu'minul dhaif wa fi kulin khair ini makmuin yang kuat ya dengan lebih cinta oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tetapi masing-masingnya ada nilai kebaikan kata Rasulullah SAW. Ini wala ta'jazanna. Jangan kalian itu pemalas atau loyo, tidak berusaha. Artinya di sini orang mukmin yang kuat itu mengambil se sebab dia berusaha dia. Oleh sebab itu dalam hadis lain sebutkan Rasulullah SAW, "Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqat tawakkul, la razaqakum razaqat tayr." Ya. Taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Yang mana kata Rasulullah Kalau seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah Allah akan memberi kalian rezeki Sebagaimana Allah memberi burung makan Bagaimana? Yaitu yang burung pagi hari Keluar dari sangkarnya Dari pohon tempat dia tidur Kan pagi hari sudah ribut Keluar dia mencari ma makan Pergi dengan perut kosong Kembali dengan perut apa? Berisi penuh ya kan? Tauruhu bitonan Perutnya kenyang apakah burung tadi tetap di sangkarnya atau tetap di tempat sarangnya atau dia keluar mencari rezeki? Berusaha dia kan? Bukan hanya tetap saja dia kalau Allah rezeki rezeki datang enggak, berusaha dia burung. Di sini dikaitkan antara usaha dengan tawakal. Oleh sebab itu dikatakan yang tawakul yang hakiki kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berusaha kemudian bertawa bertawakal. Tidak boleh taktil asbab. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya tapi bukan berarti setiap sebab menyampaikan kepada apa yang di, diinginkan tidak contoh kalau kita ingin mendapat anak perlu punya keluar warga menikah tapi belum tentu setiap orang menikah punya ah, anak nah ini hubungan antara tawakal dengan apa dengan usaha usaha jadi kita berusaha kemudian di samping itu bertawakal kepada Allah Jangan kita sombong, oh sudah kita yakin ini ilmu sudah saya miliki, semua peralatan lengkap, saya sudah yakin benar berhasil. Enggak, ini tidak bertawakal. Di samping itu kita berubah bertawa bertawakal. Belum tentu kita yakin semua kalau lalu tidak dapat menimbulkan sifat kecewa. Jangan pula doif, ini enggak mau berusaha kalau mau diberi rezeki Allah, saya akan dapat rezeki. Tidak, Allah menggantungkan salah satu dengan se sebab perlu kita berusaha kemudian bertawa bertawakal. Apakah benar Ustadz kita bisa melihat Allah di dalam mimpi? Apakah benar kita bisa bertemu Rasulullah di dalam mimpi? Ini pembahasan ini insya Allah akan ada dengan majalah sunnah yang akan depan. Sedang kita bahas ini, masalah ini. Majalah sunnah yang edisi Ramadan insya Allah akan ada pembahasan tentang melihat Rasulullah dalam mimpi. Adapun melihat Allah dalam mimpi itu benar. Bisa melihat Allah dalam mimpi, tetapi ulama mengatakan itu bukan berarti melihat Allah secara hakiki karena ru'yatul manam bukan ru'yatul ain, bukan secara sadar. Yang dibeda, tidak bisa disamakan. Jadi para ulama menafsirkan itu seseorang itu akan melihat Allah, keindahan Allah dilihat oleh lezat Allah itu dalam tidurnya sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau imannya tinggi, ia akan melihat sifat Allah yang sempurna, sangat sempurna. Sebetulnya Allah itu lebih sempurna dari apa yang dilihatnya. Tapi ini penglihatan mimpi, bukan penglihatan dengan mata, kepala yang akan kita lihat nanti di akhirat pada dalam sorga. Jadi bisa ada sebagian salah melihat Allah dalam mimpi itu sesuai. Sebenarnya juga Rasulullah SAW dalam hadis beliau dengan maksud dengan hadis malul a'la yang masyhur hadis malul a'la itu Rasulullah SAW melihat Allah. Ya, tetapi bukan berarti sama dengan melihat Allah waktu mata telanjang. Seperti nanti dalam surga nanti nggak sama. Jadi yang dilihat di sini bukan seperti itu zat Allah yang sempurna tidak. Jadi perumpamaan gambaran terhadap kei keimanannya itu takwil oleh perulama. ulama. Ada pun melihat Rasulullah SAW yang mana kita katakan tadi akan dibahas insya Allah pada majalah sunnah akan datang. Uh, itu melihat Rasulullah SAW dalam mimpi itu benar. Waman ro'ani palaman pakar ro'ani wapi riwayat ini hadis mutafakun alaih pakar roh haqqan jawabkan oleh muslim hadis ini banyak sahabat yang meriwayatkan benar melihatnya Ibnu Sirin menyebutkan disebutkan perkataan Ibnu Sirin oleh Abu Khari in ra'ahu jika benar dia melihat sebenarnya bentuk Rasulullah SAW asli waktu di dunia itu jadi para ulama menyebutkan bagaimana kalau dia melihat Rasulullah SAW tidak sebagaimana bentuknya yang pernah di dunia dilihat oleh sahabat oleh sebab itu Ibnu Abbas, Ibnu Sirin, para ulama salaf yang lain, jika ada seseorang bermimpi saya melihat Rasulullah, mereka bertanya, bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuk sifat fisiknya yang kalian lihat? kalau memang pas sifat fisiknya yang diceritakan dalam mimpi dengan sifat fisik yang sebenarnya yang dilihat oleh sahabat itu eh, yang sahabat pernah melihat Rasulullah SAW dikatakan memang engkau melihat Rasulullah kemudian ulama yang yang menjadi kendala adalah apabila tidak sesuai dengan sifat fisik Rasulullah SAW pemanya dia melihat Rasulullah SAW tidak punya jenggot atau melihat Rasulullah SAW pemanya tinggi besar karena Rasulullah tidak tinggi besar Rasulullah tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek tidak terlalu gemuk tidak terlalu kurus punya jenggot yang lebat ya kan wajah beliau seperti bulan bulan purnama Nah ini sifat-sifat Rasulullah itu harus kita pelajari. Jadi jangan ditipu oleh setan. Kemudian para ulama bagaimana kalau seseorang melihat bukan dalam bentuk Rasulullah tapi dia mengaku Rasulullah. Para ulama menerangkan dua penafsiran atau yang ketiga ada juga pendapat yang ketiga. Pendapat yang dua ini adalah mengatakan orang ini jika orang ini ada melihat Rasulullah SAW dalam keadaan itu dalam keadaan baik umpamanya dilihat oleh dia itu menunjuk tentang kadar keimanan orang tadi adalah orang yang baik dia mudah-mudahan mati dalam keadaan muslim dan dia akan melihat Rasulullah SAW nanti di akhirat atau saat ini kaum muslimin akan ditimpa oleh kebaikan mungkin mujahidin akan menang dalam perjuangan jihadnya atau agama Islam akan mendapat kemenangan itu menafsir ulama jika dilihat Rasulullah SAW dalam bentuk tidak sesuai dengan sifat-sifat apa namanya fisik beliau dalam hadis-hadis yang sahih itu imam menunjukkan kelemahan iman seseorang tadi kecacatan dalam agama orang melihat tadi, orang mimpi tadi. Atau terjadinya di tengah umat ini kerusakan dalam beragama. Mungkin banyak tersebar kesyirikan, bid'ah, bentuk amal-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, itu disebutkan oleh para ulama. Tetapi banyak dimanfaatkan mimpi melihat rasul ini menebarkan ajaran, seperti mendapat ajaran baru dalam mimpi. Ini tidak benar. Para ulama berirjima sesuatu yang dilihat dalam mimpi bukan hujah. Bukan hujah, tidak hujah. Apalagi itu adalah pertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW waktu hidup. Nah kan ada pula orang mendapat selawat tertentu dalam mimpi ini nggak benar. Imam Nawawi menyebutkan tidak menjadi hujah dan para imam-imam yang lainnya tidak hujah karena mimpi bukan hujah. Karena boleh saja karena orang yang mimpi bukan sadar. Oleh sebab itu Imam Nawawi menyebutkan orang yang sadar saja tidak litima riwayatnya kalau dia tidak tiko. Ini oleh sebab itu kata Rasulullah rufi'a kalam ansalasa wa anin naim hatta yastayqiz dari orang yang tidur sampai bangun. Jadi orang yang tidur itu tidak apa? Tidak mukallaf, tidak mukallaf gitu. Tidak diambil perkataan perbuatannya tidak menjadi iktibar. Jelas itu mimpi bukan sebagai hud hujjah. Nah, ini barangkali secara singkat apa yang dapat kita jawab tentang mimpi. Mohon dijelaskan hadis dalam Arba Arba'in Nawawiyah dari perkataan Rasulullah SAW, Al-Quran hujatun laka au alaik. Ini Al-Quran itu hujatun laka, artinya betul-betul menjadi membantu engkau nanti mensaksi. Engkau jika engkau beramal dengan Al-Quran akan menjadi hujah bagimu. Jadi hujah terhadap menerangkan kebenaran atau di akhirat nanti dia akan menjadi hujah. Ini akan menjadi syafaat. Al-Quran menjadi syafaat kepada kita nanti. Seperti surat Al-Baqarah, Ali imran disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Datang beri syafaat kepada kita. Ini hujah. Atau hujah alaika. Ini hujah alaika jika di dunia yaitu Al-Quran. Kamin qari Al-Quran wal-Quran yal'anu jadi kata Rasulullah betapa banyak orang baca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknatnya karena dia tidak beramal dengan apa yang di, dibacanya. Nah ini hujatun alaih, hujah telah tegak hujah tapi dia tidak mengamalkannya sudah berdosa dia. Atau di akhirat kelak nanti ini orang ini sebenarnya disebutkan dalam hadis lain yaitu orang yang menghafal Quran tapi dia tidak sholat subuh, meninggalkan perintah Allah tapi dia menghafal Quran Nah, ini antaranya untuk yang dihujah di atasnya, maksudnya dia akan diazab dengan tidak beramal dengan Al-Qur'an. Jika dia beramal dengan Al-Qur'an, dia akan diberi pahala bahkan menjadi mendapat syafaat dari Al-Qur'an itu sendiri. Apakah kotoran kata kodok itu najis? Sebab di musala kami sering ada kotoran kata di pagi hari waktu subuh. Ya, kotoran kata karena dia eh, eh, binatang yang tidak uh, dimakan. Jadi kalau tai ayam tidak najis, kecuali dalam mazhab Syafi'i. Ya. Mazhab Syafi'i itu najis kalau mazhab Syafi'i. Tapi jumhur ulama mengatakan karena Rasulullah SAW mengatakan yang dimakan dalil di antara umpamanya salupi marabitil ghanam wala tusalupi betul ibil. Jadi salatlah kalian di kandang kambing tapi nggak boleh sholat di kandang onta. Kenapa? Kandang kambing nggak ada tainya, ada apa namanya, ada kencingnya kan? Kok boleh sholat di kandang kambing? Dan uh, maksudnya tempat pautan kambing ini di ulama mengambil dari hadis ini bahwa binatang yang dimakan dagingnya itu tidak najis kotorannya. Oleh sebab itu juga boleh meminum apa? Air kencing apa? Onta sebagai obat penyakit perut. Di masa Rasulullah. Ya? Nah, tidak najis. Nah, tetapi tidak boleh sholat di tempat pautan ibil. Ulama memberi taklil karena ibil itu memiliki sifat-sifat setan. Nah, itu. Itu taklil ulama. Jadi oh, selama yang kami ketahui binatang yang tidak dimakan eh, dagingnya diharamkan itu kotorannya nah najis. Tapi kalau yang dimakan tidak najis. Wallahu alam. Apakah ada perbedaan istilah hmm? Hmm. Gimana? Oh sudah. sudah. Dulu Rasulullah SAW pertama kali didakwahkan adalah menyeru kepada Tauhidullah. Pertanyaan, apakah selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah hanya mengurusi masalah tauhid kemudian meninggalkan untuk sementara dakwah terhadap maksiat dosa besar sampai kemudian hijrah baru e, berdakwah melarang maksiat iya bahkan sholat saja belum fardu di Mekah sholat dan fardu itu baru sewaktu Isra Mi'raj Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu itu sudah di akhir-akhir masa Mekah. Ada yang mengatakan dua tahun eh, apa eh, satu tahun atau enam bulan sebelum beliau hijrah. Itu peristiwa Isra Mi'raj ketiga paman beliau meninggal. Dan perintah yang lain-lainnya itu jelas di Madinah semua. Tapi jangan pula salah persepsi. Ada pula orang mengatakan sekarang sekarang kita di periode Mekah tidak perlu sholat kita mempelajari tauhid aja bukan begitu pula nanti salah pula muamanya kita maksud bukan ini maksudnya memprioritas, memprioritaskan tauhid di samping juga menyuruh orang beribadah dan melarang orang dari berbuat maksi maksiat jangan e, dikuras tenaga terlebih dahulu mengajak orang berakhlak yang mulia sementara orang yang bicarakan tauhid dianggap orang mencabala umat ini salah ini yang kita maksud jadi bukan berarti kita sekarang pro demokrasi dulu Kan ada pula sekarang konsep dakwah seperti itu maka kita nggak usah nyuruh orang sholat kita tanam tauhid saja bukan ini bukan itu maksudnya arti kita tadi ingin mengenarangkan begitu besarnya kedudukan tauhid maka dakwah jadi kalau kita nisbahkan persentasenya 60% kepada tauhid, yang lainnya baru kepada hal-hal yang lainnya. Begitulah kira-kira. Perlu ditekankan keyakinan, keimanan. Sehingga dengan keimanan itu baru akan mampu tegaknya apa? amal ibadah yang benar ini akhlak semuanya berhubung kepada tauhid ibadah juga berhubung kepada tauhid wallahu alam itu yang kita maksud bukan sebagaimana pemahaman orang lain bahwa kita fatra makkah sekarang enggak perlu eh, kita berada di fatrah maka sekarang enggak perlu salat enggak, enggak bukan itu pada masa sekarang ini kan masih banyak kesyirikan. Apakah kemudian kita hanya berdakwah menyuruh kepada ya, tauhid? Ini sudah kita jawab. Jadi maksud kita bukan seperti itu. Di samping kita berdakwah kepada tauhid, juga menyuruh orang sholat, juga menyuruh orang berakhlak yang mulia. Tapi kita lebih prioritas banyak-banyak menjelaskan masalah tau tauhid. Artinya jangan karena menyuruh kepada akhlak kita melalaikan mengajak orang kepada tauhid. Ini yang kita maksud. Tolong jelaskan tentang disembelihnya kematian yang disebutkan dengan apa? lembu di antara surga dan neraka. Ini hadis sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan sebuah sifat menjadi bentuk yang mampu kita lihat. Mati itu kan sifat, nanti akan disembelih dan itu menunjukkan tentang kekalnya kehidupan akhirat bahwa orang telah menjadi ahli surga dia kekal di dalam surga tidak ada lagi kematian kata Allah ya ahal jannah hayatun wala maut ya ahlan nar hayatun wala maut lalu berteriaklah ahli neraka yang mereka yang kekal di dalam neraka tidak akan mati lagi mereka kekal di dalam neraka ini maksudnya jadi Allah mampu saja menjadikan segala sesuatu itu dalam oh, sifat itu menjadi apa umpamanya menjadi bentuk yang uh, benda bisa saja mana Allah mampu menjadikan batu berbicara sebenarnya dalam hadis Rasulullah SAW ya kan batu memberi salam kepada beliau mampu saja binatang-binatang bicara banyak dalam kisah uh, eh, sebagian dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan Bukhari sebutkan akan datang di akhir zaman nanti seorang pengembala ditarik eh, apa namanya dombanya oleh serigala lalu dia rebut lalu berbicara seperti manusia serigala itu akan ada nanti bahkan di akhir zaman juga akan disebutkan Rasulullah SAW bahwa pohon gorkat ini pohon orang Yahudi itu akan bicara orang yang eh, nanti ketika Yahudi diperangi di Palestina itu akan bicara ini menunjukkan orang Yahudi ini orang Yahudi di belakangku kata pohon itu kepada orang mukmin orang muslim ta'al uktulhu mari bunuh dia itu akan ber, eh, kecuali pohon gorkat kata Rasulullah SAW kecuali pohon gorkat itu yang melindungi orang Yahudi Nah, ada pun pohon-pohon batu-batu yang lain itu yang bicara, bukan pohon gorkat yang bicara, tapi pohon-pohon yang lain batu-batu akan bicara nanti ketika terjadi peperangan terakhir antara Yahudi dan uh, Muslim itu batu-batu ikut membantu pohon-pohon membantu kaum muslimin kecuali pohon gorkat itu disebutkan oleh uh, Rasulullah SAW. Wallahu alam. Ya, jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin inilah kiranya kajian kita pada siang hari ini dengan diakhiri sesi tanya jawab. Mudah-mudahan kita mengambil faedah manfaat yang besar yang berharga untuk kemudian meningkatkan kualitas akidah kita dan juga ibadah dan ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Jamaah yang berbahagia, <clears throat> tak lupa kami himbau kembali akan pengajian kita nanti malam masih ada waktu kita bisa bersama dengan Al Ustaz Dr. Ali Musri bertempat di Pondok Pesantren Nasrul Sunnah Jalan Koperasi nomor 68 Banjarjo Taman Madiun dengan tema problematika umat dan solusinya. Insyaallah acara akan dimulai ba'dal maghrib sampai selesai. Juga himbauan yang lain jamaah sekalian bagi hadirin yang berkeinginan memiliki rekaman dari ceramah yang disampaikan oleh al maka dapat menghubungi panitia setelah acara ini usai bisa dalam bentuk format CD atau yang kemudian telah membawa flash disk misalnya bisa langsung mengopinya dari panitia. Tak lupa kami ucapkan sekali lagi banyak banyak terima kasih kepada Takmir Masjid Baitul Hakim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal atas perizinan yang diberikan kepada kami untuk menempati masjid ini demi tersenggaranya acara ini dan juga sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih kepada Al Ustaz Al Fadil Dr. Ali Musri yang telah menyempatkan diri beliau mengunjungi saudara-saudaranya di kota Madiun ini dan membagi ilmunya kepada kita semua. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini dan kepada panitia tentunya untuk tetap tinggal bisa menata kembali berbagai fasilitas dan juga atribut yang kita gunakan dalam acara kita ini. Sekali lagi jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wastima'ikum. Nas'alullah azza wa jal bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih dan kita akhiri majelis yang mulia ini terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatian dari ikhwan dan akhwat sekalian subhanakallah bihamdik syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh